Dia melanjutkan dan seterusnya hendaknya engkau menahan diri dari perbuatan dosa. Maksiat, syirik, bid'ah. Menahan diri artinya nonaktif, Mencegah dan merupakan pekerjaan yang tidak sulit, tidak membutuhkan aktivitas jasmani yang berat, hanya butuh niat dan tekad yang bulat. Masa lalumu perbaikilah dengan taubat. Masa depanmu isilah dengan menahan diri dari perbuatan dosa, diiringi dengan tekad dan niat. Itulah dia rahasia dan kunci kehidupan. Orang Arab mengatakan dalam sebuah syair, "Ma hulmun wal mu'ammalu ghaibun walakas lakas sa'at anta fiha." Mereka mengatakan yang lalu tinggallah kenangan. Sementara harapan masih dalam impian. Maka manfaatkanlah waktu yang ada padamu. Walakas sa'ah allati anta fiha. Maka manfaatkanlah waktu yang ada padamu. Sekarang ini Allah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu nikmat kehidupan. Kita masih hidup. Bersegeralah benar-benar memperbaiki diri sebelum datang hazimul ladzat wal amal. Bersegeralah memperbaiki diri sebelum datang hazimul ladzat, yaitu pemutus kelezatan dan pemutus harapan yaitu maut Maut kematian bukan hanya memutus kelelatan tapi yang lebih perih dan lebih pedih dari itu adalah memutus harapan. Dengan kematian hilanglah harapan. Harapan untuk memperbaiki meningkatkan kualitas diri. Maka manfaatkan waktu yang ada padamu khususnya antum para tulabul ilmi coba lihat sirah salafus saleh dan ulama-ulama dari zaman ke zaman bagaimana mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri meningkatkan kualitas diri orang yang baik adalah makin hari makin meningkat keimanannya makin meningkat ilmunya makin meningkat amal soleh Orang yang celaka adalah orang yang makin hari makin buruk hingga wal billah menemui Allah dalam keadaan suul khatimah. Wa na'udzu billahi min suil khatimah. Jadi jangan sia-siakan waktu. Coba lihat para ulama seperti Syekh Al Albani bagaimana beliau memanfaatkan waktu. Beliau memulai menuntut ilmu sejak usia kecil. Dan itu adalah karunia Allah. Beliau telah menulis karya ilmiah yang sangat besar. Pada saat usia beliau belum lagi mencapai 20 tahun. Telah menulis 2012 halaman. Tahqiq pada saat beliau usia beliau belum melewati 20 tahun. Apakah puas sampai di situ? Tidak. Tidak akan menjadi alal bani sebagaimana yang antum kenal sekarang kalau beliau orang yang cepat puas. Beliau terus melakukan pembahasan, menuntut ilmu, belajar, meneliti dengan sungguh-sungguh dan melewatkan satu kesempatan pun sedikit waktu pun untuk hal-hal yang tidak berguna melalaikan dan lain sebagainya. Hingga disebutkan dalam biografi beliau, apabila ada seorang datang ingin bertanya kepada beliau, sementara beliau sedang menulis pembahasan, meneliti, maka ainun di kitab wa ainun di sa'id. Sebelah mata melihat kitab dan sebelah mata melihat si penanya. Artinya beliau tidak ingin terbuang waktu ya, untuk hal-hal yang dapat menghambat aktivitas ilmiah beliau. Coba lihat karya ilmiah yang dihasilkan oleh Syekh Al-Albani. Lebih kurang 200 buku yang beliau telurkan, yang beliau keluarkan. Dan itu tidak mungkin dapat diraih dengan berleha-leha, bermalas-malas. Ya, menjeda, wajahnya. Kan? Barang siapa sungguh-sungguh, dia pasti dapat. Sungguh sangat ruhi bila rekaman kehidupan kita isinya tidur nanti akan kita lihat rekaman hidup kita ternyata isinya tidur jam sekian tidur malam tidur pagi tidur siang tidur rekaman hidupnya cuma tidur jadi gelar yang pantas diberikan kepadanya adalah tukang tidur itu saja penuntut ilmu nggak layak seperti ini. azan azani Allah wa iyakum. Jadi perlu kesungguhan untuk meraih ilmu. Dan kesungguhan ini adalah jaminan keistiqomahan. Orang yang malas pasti tidak istiqomah. Atau ada saja hal-hal yang membuatnya menyimpang dari jalur ilmu yang sahih. Kemudian beliau melanjutkan lagi. Ibnu Qayyim maksudnya melanjutkan lagi. ذكره أشق من إصلاح ما قبله وما بعده فإن حفظه, حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها وبهذا وبهذا تفاوت الناس أعظم تفاوت فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الذات لمعادك إما إلى الجنة وإما إلى النار Ini perkataan memang singkat, tapi sangat berharga sekali mengetuk hati kita. Dia mengatakan, manfaatkanlah waktu, memanfaatkan waktu lebih berat daripada memperbaiki masa lalu dan memperbaiki dan mengisi masa depan. Ya, di sana ada tiga waktu. Masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Yang paling berat adalah memanfaatkan waktu yang ada sekarang ini. Itu berat banyak, tantangannya banyak godaannya. Disitulah kita berjuang melawan setan. Ada saja bisikan setan yang memalingkan kita dari ketaatan. Yang menghambat kita dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan waktu berarti melakukan amal-amal yang paling utama. Banyak sekali trik-trik setan untuk menghambat seseorang dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum mungkin para penuntut ilmu. Ya. Tentu saja kita harapkan jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat ya. Nah, setan datang kepada para penuntut ilmu. Lalu bagaimana mengusahakan mereka sibuk dengan hal-hal yang kurang bermanfaat hingga meninggalkan hal-hal yang lebih bermanfaat. Jadi memanfaatkan waktu itu artinya adalah melakukan amal-amal yang paling utama, paling berguna bagi diri dan paling banyak membawa manfaat dan kebahagiaan bagi kita. Nah, dalam hal inilah manusia terbagi menjadi beberapa tingkatan. Demi Allah, itulah kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal, untuk menyongsong kampung akhirat menentukan nasib kita sorga atau neraka. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu sekarang ini. Kwanifidina azani Allah wa iyakum. Kalau kita lihat mentadaburi Al-Quran, maka dakwah Nabi itu tidak terlepas dari tiga masa tersebut. Yaitu bagaimana cara kita memperbaiki masa lalu. Bagaimana cara kita mengisi masa depan. Dan bagaimana cara kita memanfaatkan waktu yang ada di hadapan kita, yang kita lalui sekarang. Nah, ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum. Masalah memanfaatkan waktu ini sangat penting bagi para penuntut ilmu. Kita lihat bagaimana sirah as-salafus saleh di dalam menuntut ilmu. Abu Nu'aim pernah meninggalkan kesempatan bisnisnya hanya karena ingin menjumpai seorang alim yang datang ke negerinya. Katanya keuntungan yang diperoleh dari alim ini lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari tajir itu. Nah demikian yang Ibn Itu Abu Nuaim Al-Asbahani Dan masih banyak lagi sirah para sahabat eh, Seperti Al-Imam Syafi'i Bagaimana beliau mulazamah dengan Imam Malik dan masih banyak yang lain lagi sirah para salafus saleh dahulu maupun sekarang yang menjadi contoh bagi kita para penuntut ilmu. Syekh Albani tidak akan menjadi Al Albani seperti yang antum kenal sekarang bila beliau membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Coba lihat Ikhwan Pengalaman salafiyin yang ada di Indonesia. Ghirah menuntut ilmu sudah dahulu muncul. Ya, 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu. Banyak para penuntut ilmu yang muncul. Namun sayang setan memalingkan mereka dari jalur jalur ilmu yang sahih hingga akhirnya sesat, menyimpang, hilang berkah ilmunya. Kenapa? Tidak istiqomah di atas jalur ilmu tersebut. Jadi jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan waktu. Sangat berharga waktu itu ikhwan fillah. Ya, jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Gunakanlah sebaik mungkin. Kesempatan hidup hanya sekali. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un irji'un la'alli 'amalu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailha wa min waruhihim barzakhun ila yawmi yub'atsun orang yang mati meminta kepada Allah agar dikembalikan ke alam dunia untuk beramal soleh barulah dia teringat kalau saya dulu begini itu sangat bagus sekali oh kalau saya waktu di Jogja itu sungguh-sungguh menuntut ilmu tentu saya bisa jadi al albani tapi dia sudah mati ini ya Allah kembalikanlah aku ke alam dunia mudah-mudahan Aku bisa berbuat lebih baik. Tapi apa kata Allah? Karena Tidak. Ya kesempatan sudah habis. Itulah dia hidup kita. Yang ada di hadapan kita adalah barzah. Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu li alamin. Berdiri menghadap Allah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah kita lakukan di dunia. Jadi ikhwanifiddin, nasihat saya kepada diri saya sendiri terutama dan kepada para ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum sekalian dan kepada para akhwat dan ummahat benar-benarlah memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu yang Allah berikan, baik masa lalu, saat ini Masa mendatang kita gunakan sebaik baik Bagaimana kita menggunakan masa lalu kita? Bukankah sudah berlalu? Tidak. Memang sudah berlalu, tapi dapat kita gunakan dengan sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kisah taubat. Seorang yang telah membunuh berapa jiwa? 99 jiwa kemudian digenapkan lagi 100. Telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertaubat dan sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada seorang alim dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan sekarang ini?" Ini adalah bukti kesungguhan taubatnya. Yaitu dia minta nasihat kepada seorang alim, apa yang harus dia lakukan saat ini? Maka orang alim itu mengatakan, "Kamu pergi ke negeri fulan dan fulan karena di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah bersama mereka. Ya, sembahlah Allah bersama mereka. Maka dia pun melaksanakan pesan dan perintah orang alim tersebut. Ya. Pada Allah di tengah jalan ajal menjemputnya. Bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Siapakah di antara keduanya yang berhak mengambil orang ini? Lalu datanglah malaikat yang menjadi penengah antara kedua malaikat tersebut. Dengan mengatakan ukurlah mana yang paling dekat. Apakah dia dekat kepada negeri yang ditujunya atau negeri yang ditinggalkannya? Ternyata dia lebih dekat kepada negeri yang hendak ditujunya. Maka dia pun diambil oleh malaikat rahmat. Itu orang yang telah membunuh 100 jiwa. Wa Allah wa iyyakum. Artinya kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh memperbaiki masa lalu kita dengan banyak-banyak menyesali diri. Dengan banyak-banyak menyesali, menyesali diri itu kita akan terbentengi dan tidak akan terjatuh lagi dalam kesalahan yang serupa. Cukuplah masa lalu menjadi pelajaran dan pengalaman. Orang yang beruntung adalah orang yang dapat mengambil ibroh dan pelajaran dari masa lalunya. Itu adalah orang yang beruntung. Orang yang celaka adalah orang yang tidak dapat mengambil pelajaran dari masa lalunya. Dan justru dirinya lah yang menjadi pelajaran bagi orang lain. Ya, dirinya lah yang menjadi pelajaran bagi orang lain. Orang lain mengambil pelajaran dari dirinya. <clears throat> Nah, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kulun nas yaghdu, fabairun nafsahu, famuafiquha, atau mubiquha." Rawahu Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan ya Ka'ab ibn Ujrah, "An-nasu ghadiyani." An-nas ghadiyani. Allah Rasulullah mengatakan setiap hari semua orang melanjutkan perjalanan hidupnya. Setiap hari begitu matahari muncul terbit semua orang Afifi, Abu Mus'ab, Abu Sa'ad, Marwan dan lain sebagainya antum para santri di sini para umahat saya melanjutkan perjalanan hidupnya. Jam 9 saya ke Jakarta melanjutkan perjalanan. Perjalanan hidup. Keluar mempertaruhkan dirinya. Fabai'un nafsahu. Kita mempertaruhkan diri kita. Famu'atikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang mencelakakannya. Merugikan diri sendiri. Nah, mana? Kita ada di pihak yang mana? Ada di pihak yang membebaskan diri atau di pihak yang mencelakakan diri dengan mengisi hari dengan perbuatan maksiat. Yang nah, ini terpulang kepada diri masing-masing. Kita termasuk yang mana? Orang yang membebaskan diri, yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya atau yang menyia-nyiakannya. Ya Ka'ab kata Rasulullah, "An-nasu ghadiyan." Wahai Ka'ab, semua orang siapa saja tengah melanjutkan perjalanan hidupnya sampai kepada ajal yang apabila telah datang tidak akan ditunda sesaat pun dan tidak akan dimajukan sedikit pun. Kulluhum yaghdun. Faman lam yabi' nafsahu lillah ba'aha lisyaitan al-mutarassid. Wa dzalika li'anna Allah khalaqa lil insani waqtan wa amara bi ibadatin munasibah li waqtihi Falaisat al-wajibat من minal Beliau mengatakan setiap insan melanjutkan perjalanannya. Ada yang menjual dirinya kepada Allah. Dan ada pula yang menjualnya kepada setan. Yang senantiasa mengintainya. Sesungguhnya Allah telah memberikan waktu bagi tiap-tiap insan. Dan memerintahkan agar mengisi waktu tersebut dengan ibadah yang harus dikerjakan sesuai waktunya. Kalau waktunya antum menuntut ilmu, ya menuntut ilmu. Jangan sibukkan dengan masalah-masalah yang lain. Sibuk membicarakan nikah. Antum masih menuntut ilmu. Hanya untuk pelampiasan nafsu. Ini kekeliruan para penuntut ilmu. Akhirnya yang ada di benaknya bukan hafalan pelajaran, tapi pembicaraan seputar nikah. Dia juga nggak nikah-nikah. Coba antum insaf terhadap diri sendiri. Sibuk membicarakan masalah jihad. Belum waktunya. Dan tidak ada fatwa yang mengharuskan antum untuk keluar. Imam yang menyeru kamu, ya antum untuk keluar. Sibuk membicarakannya. Sampai-sampai di sini Imam Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani mengatakan istiqdad yang paling penting, persiapan yang paling penting kita siapkan sekarang ini adalah istihdadur rohi, mempersiapkan diri, iman, akidah, keyakinan dan amal. Daripada istihdad al-mati, persiapan materi. Oleh karena itu keliru yang sibuk latihan bela diri hingga akhirnya dengan alasan untuk jihad dengan alasan kita perlu juga istiqdad istiqdad al madi itu akan lebih mendominasi dirinya daripada istiqdad ruhi persiapan rohani karena kecenderungan manusia itu lebih terpana, terpikat, terpesona dengan hal-hal yang bersifat materi ya coba lihat Akhirnya keletihan, kecapean, tidak menuntut ilmu. Coba lihat sirah salafus salih, bagaimana mereka menuntut ilmu. Jadi kerjakanlah ibadah, menuntut ilmu adalah ibadah, bahkan seutama-utama ibadah. Yang harus dikerjakan sesuai pada waktunya. Baik itu guru, ustaz, apalagi murid. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Tunaikan hak kepada yang berhak untuk menerimanya. Hak keluarga, hak istri, hak anak, dan hak ikhwan, dan lain sebagainya. al Qayyim berkata, melanjutkan perkataannya dalam kitab Al-Fawaid, setan selalu membuntuti manusia. Selalu membuntuti kita dan mengejarnya sampai berhasil menangkap dan menerkam manusia tersebut, yaitu menawannya. Yaitu dengan menggiringnya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada banyak macam-macam macam-macam makar setan. Pertama kalau bisa manusia itu jatuh ke dalam syirik. Kalau tidak bisa jatuh ke dalam bid'ah. Kalau nggak bisa dosa besar, kalau nggak bisa juga dosa kecil. Kalau tidak bisa juga meng mengalihkan mereka dari hal-hal yang kurang bermanfaat, dari hal-hal yang lebih bermanfaat kepada hal-hal yang kurang bermanfaat. Kalau nggak bisa juga, maka mereka akan mengerahkan bala tentara mereka untuk mencelakakan orang ini. Itu menimpakan azab kepada orang ini. Tinggal kita apakah bisa bersabar atau tidak. Nah demikian ikhwan fillah ya Allah wa iyyakum. Ya pesan dari uh, penulis buku ini kepada kita semua dan pesan-pesan Ibnu Qayyim kepada kita semua ya untuk memanfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya pergunakanlah itu sebaik-baiknya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini sungguh-sungguh menuntut ilmu karena mungkin ya, kesempatan kedua tidak akan ada lagi Ya, tuntutlah ilmu sebelum tasudu. Ya, ta'allamu qabla an tasudu. Tuntutlah ilmu sebelum kamu memimpin. Jadi pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, pemimpin dunia mungkin. Tuntutlah ilmu dulu sebelum kamu jadi pemimpin. Coba tanyakan kepada ikhwah-ikhwah yang sudah menikah. Bagaimana kesempatan mereka untuk menuntut ilmu. Baik itu kesempatan waktu maupun kemampuan. Ya, kemampuan untuk menyerap ilmu berkurang. Maka dari itu antum yang masih bujang pergunakan. Jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, yang mendapat memalingkan antum sekalian dari jalur ilmu tersebut. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya pemahaman dalam agama. Artinya eh, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam Fathul Bari konsekuensi dari hadis ini adalah makhluk mukhalafahnya orang yang tidak Allah berikan kebaikan atas dirinya adalah orang yang tidak diberikan pemahaman dalam agama. Ya, tidak diberikan pemahaman dalam agama. Maka marilah kita berlomba-lomba ya. Saling musabaqah fil khairat, berlomba-lomba tasabuq fil khairat, saling berlomba-lomba di dalam menggapai kebaikan. Kebaikan itu adalah al-ilmu an-nafi' dan al-amalu as-salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ada kisah yang menarik dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bagaimana ya, kisah beliau menuntut ilmu dia mendengar sebuah hadis dari seorang sahabat hadis yang belum dia dengar dari seorang sahabat dia datangi sahabat tersebut rekannya mengatakan mengapa engkau mendatanginya bukankah engkau Abdullah bin Abbas dia katakan ilmu hak ilmu adalah mendatangi ahlinya dia pun datang kepada alim tersebut dan menunggu sahabat yang tahu hadis tersebut dan menunggu di hadapan di depan pintu rumahnya untuk mendapatkan satu hadis. Demikianlah beliau terus giat menuntut ilmu yang pada akhirnya beliau menjadi habrul ummah sesuai dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan coba lihat juga Abu Hurairah. Orang-orang eh, penduduk Madinah geger dan berkata, Aktara Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah terlalu banyak menyampaikan hadis. Wala Rasulullah, wala Rasulullah. Ya. Lalu Abu Hurairah mengatakan kalau tidak karena ayat dalam kitabullah, niscaya aku tidak akan menyampaikan. Lalu beliau menyampaikan dua ayat dalam surat Al-Baqarah. Kemudian beliau menyampaikan alasan. Saudara-saudara saya dari kalangan muhajirin sibuk di pasar. Sibuk dagang dan jual beli di pasar. Saudara-saudara saya dari kalangan Ansor ibu mengurus kebun-kebunnya. Kebun-kebun kormanya. Sedangkan aku mulazamah menyertai Rasulullah dengan makanan yang sekedar untuk mengganjal perutku. Aku dapat hadir di majelis yang tidak mereka hadiri. Dan aku dapat menghafal hadis yang tidak dapat mereka hafal. Karena kesibukan. Nah demikian. Ikhwanifidina azan Allah wa Ya. Eh, Abu Hurairah menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis meskipun beliau adalah sahabat yang terakhir atau termasuk sahabat yang akhir masuk Islam. Yang masuk Islamnya itu akhir, yaitu pada peperangan Ahzab, eh apa pada peperangan Tabuk. Nah, eh, hebat, bukan hebat. Ya, coba lihat. Masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah tahun ke-7 Hijriah. Namun dibandingkan sahabat yang masuk Islam sebelum hijrah, hadis beliau lebih banyak daripada mereka. Kenapa? Alasannya sederhana sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Saudara-saudara saya dari kalangan Ansor, dia sibuk mengurus kebun. Saudara-saudara saya dari kalangan Muhajirin sibuk berdagang. Sedangkan saya terus menyertai Rasulullah terus menyertai Rasulullah dengan apa yang sekedar dapat mengganjal perut. Artinya memang prihatin. Kalau kekenyangan kan ujungnya tidur. Ya. Prihatin. Aku dapat menghadiri majelis-majelis yang tidak dapat mereka hadiri karena kesibukan. Dan aku dapat menghafal, punya waktu kesempatan untuk menghafal apa-apa yang tidak dapat mereka lakukan, tidak tidak dapat mereka hafal. Jadilah Abu Hurairah sebagai perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga menumbuhkan hasad ya dari kalang eh, eh, hasad dari sebagian orang hingga ada yang memfitnah Abu Hurairah mengada-ngadakan hadis dan lain sebagainya ini orang yang tidak tahu kadar dan keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu taala itulah dia contoh seorang penuntut ilmu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu nah demikian ya azan ya Allah wa iyyakum Demikian pula Syekh Al-Albani. Ya, contoh sekarang ini mungkin bagaimana beliau memanfaatkan waktu untuk meneliti. Beliau mengatakan ada dua nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepadaku. Banyak nikmat Allah kata beliau dalam buku biografi beliau. Ya. Banyak nikmat Allah yang aku terima. Yang paling besar adalah dua. Yang pertama, ayahku mengajak kami hijrah dari Albania ke Syam. Hingga aku dapat belajar agama, belajar bahasa Arab, hingga aku dapat berbicara bahasa Arab. Beliau adalah orang Albania. Ya, yang pada asalnya bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Dengan hijrah ke negeri Syam beliau bisa berbahasa Arab. Nah, kemudian yang kedua, ayahku mengajari aku mereparasi jam. Itu nikmat. Karena dengan itu aku dapat mencari nafkah sesuap nasi untuk keluarga-keluargaku kemudian. Beliau mengatakan, salah satu sebab aku dapat melakukan penelitian ilmiah begitu banyak adalah karena profesi yang aku geluti itu banyak memberikan waktu untukku untuk menuntut ilmu. Beliau menjelaskan dalam buku biografi beliau itu, Aku membuka selling jam, selling jam, ya, toko jam, itu tiga jam sehari. Itu sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sudah cukup. Selebihnya aku pergi berangkat ke Maktabah Zahiriyah, perpustakaan Zahiriyah, untuk meneliti. Ya, 8 jam beliau di Maktabah, 8, 6 sampai 8 jam, untuk meneliti. Nah demikian Ibn Fidin. Ya. Dengan itulah Ya. Seorang Al-Albani menjadi ulama Rabbani. Ya. Abu Anas, Muhammad Musa Nasr dalam makalahnya di majalah as mengatakan, beliau itu menulis setiap hari sampai 15 jam. Menulis, meneliti dan lain sebagainya, membaca 15 jam. Nah, seperti itu baru jadi Al-Albani. Kita 15 jam ngobrol. Ada yang lebih parah lagi 15 jam tidur. Kalau dikalkulasikan kan begitu. Malam 8 jam, pagi 3 jam. Berapa jam itu? 11. Siang 4 jam. Habis 15 jam untuk tidur. Nah demikian yang fanifidin azan ya Allah Khususnya para penuntut ilmu tidur itu tidak layak. Ya. Penuntut ilmu dilihat ya, ke kamarnya atau dilihat ke tempatnya tidur. Kan begitu. Kapan penuntut ilmunya? Apa waktu tidur dia dapat ilham, dapat ilmu kan tidak. Tidak ada orang sejarahnya orang alim di dunia ini yang begitu bangun tidur langsung jadi alim kan nggak ada kan begitu. Nah, nah demikian ya Panifidina azani Allah wa iyyakum. Jadi 15 jam beliau ya coba lihat sejak usia beliau muda sampai tua sampai menginjak usia 80 tahun ya hanya karena uzur usia tua sajalah ya akhirnya beliau ya, apa namanya e, mengurangi aktivitas pembahasan banyak apa namanya ya berdiskusi dengan eh, murid-murid e, beliau. Ya. Nah demikian itulah dia gambaran hidup biografi Syekh Al Albani yang patut kita tiru. Nah demikian Ibnu Fiddin Azani Allah wa iyyakum dan dengan itu ya dengan e, usaha yang keras dan sungguh-sungguh seperti itulah ya akan jadi seorang Al Albani kita tahu bahwa Syekh Al-Albani telah pergi meninggalkan kita. Syekh bin Baz, Syekh bin Utaimin. Matinya seorang alim tulmatun fil Islam, sumbing di tubuh Islam yang tidak akan tertutup sepanjang zaman. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala mengasih ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Untuk munculkan seorang ulama sangat berat. Munculkan mujahid ratusan juta mujahid mudah. Tapi munculkan satu ulama sulit. Nah demikian Ikhwanifiddin. Jadi kita tidak tahu. Syalbani bukanlah seorang Arabi. Tapi dengan kesungguhan, keseriusan, beliau tumbuh menjadi seorang Al-Albani yang disegani oleh Arab dan Ajam. Ya, disegani oleh Arab dan Ajam. Itu Syah Al-Albani. Nah demikian Ikhwanifiddin. Ya, jadi tidak ada alasan asalkan orang Indonesia. Mana tahu Albani berikutnya muncul dari Indonesia kan begitu. Bisa jadi antum atau anak antum kan begitu. Ya tergantung usaha antum bagaimana. Ya, dan keistiqomahan di dalam meniti jalur tersebut. Ya, tidak membuang-buang dan menyanyiakan waktu. Itulah dia gambaran ulama kita sekarang ini. Dengan kehidupan seperti itu mereka meraih keutamaan dan kemuliaan seperti yang dapat kita saksikan sekarang ini. Tanpa begitu tidak mungkin yang Fitin. Ya, tidak mungkin. Ya. Bahkan mungkin kita membutuhkan usaha yang lebih keras daripada lebih keras daripada daripada itu. Nah demikian. Jadi nasihat saya kepada antum sekalian, para penuntut ilmu, kepada para asatis, kepada para ummahat, kepada para aba, agar benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas ilmu dan amal kita. Ya, kualitas ilmu dan amal kita. Hendaknya makin hari ilmu kita makin bertambah, ya ilmu kita makin ya matang, makin mapan, dan amal kita juga makin meningkat ya makin istiqomah makin baik nah demikian ya mudah-mudahan nasihat ini ada manfaatnya bagi antum sekalian ya nah, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat istiqomah ya di atas sunnah karena itu lagi nikmat Allah yang paling besar bagi kita semua dan memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari bid'ah ya dan para pelakunya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi berkah dari sisa umur yang diberikannya kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu wal ghafur rahim. Dan ikhwan fillah Allah wa iyyakum, saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya mohon diri ya karena jam 9 nanti akan berangkat ke Jogja. Mohon doa antum sekalian, zahirul ghaib ya dan kita saling mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap ya memberikan keteguhan kita semua di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya eh, kita tutup majelis kita ini dengan mengucapkan eh, kafaratul majlis yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang salah dari saya dan dari siapa kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang kita lakukan dalam majlis ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha ant, wa astaghfiruka wa atubu